Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Iman menurut ahlu sunnah itu Bisa dibagi-bagi Sesuatu yang bisa diambil sebagiannya Ibarat sebuah kue ya, Ibarat sebuah kue Yang bahannya itu bisa diambil sebagian Sedangkan iman menurut murjiah itu ibarat sebuah bola pejal berbahan besi jadi tidak bisa diambil sebagian. Bisanya hanya diambil seutuhnya atau dikasih seutuhnya. Ini iman menurut Murji'ah. Sehingga menurut mereka iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa ber, berkurang. Karena menurut al-sunnah iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itulah menurut Murji'ah jika orang itu beriman maka dia langsung sempurna imannya utuh seperti bola pejal berbahan emas tadi atau berbahan besi tadi. Ada bola seperti ini di dalam hatinya. Mau bermaksiat sehebat apapun sama sekali tidak mengurangi kualitas dari bola pejal ini. Karena bolanya terlalu kelah, terlalu keras. Sehingga meskipun dia berbuat durhaka ya, kepada siapapun, termasuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bola ini tidak akan hilang, artinya imannya tidak akan bisa hilang. Ini akidahnya Murji'ah. Kebalikannya akidah Khawarij. Akidah Khawarij, iman itu gampang lepas. Sehingga begitu ada orang melakukan perbuatan dosa besar, maka seluruh imannya hilang. Iman satu kesatuan, begitu orang melakukan dosa besar, maka seluruh imannya hilang. Sehingga jadilah dia orang yang kafir dunia akhirat. Menurut akidahnya siapa? Khawarij. Akidahnya alusunnah tidak seperti ini. Akidahnya alusunnah mereka meyakini bahasanya iman itu tidak satu kesatuan. Tapi bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika orang melakukan amal soleh, imannya bertambah. Ketika orang melakukan maksiat, imannya berkurang. Sesuai dengan tingkatan amal yang dia kerjakan. Ketika dia melakukan amal soleh yang besar, imannya nanti tumbuh besar. Ketika dia melakukan maksiat yang besar, maka banyak iman yang berkurang sesuai dengan tingkat amalnya dan maksiat yang dia kerjakan. Ini akidahnya Al-Sunnah wal Jamaah. Dan akidah inilah yang sesuai dengan dalil sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw. dan bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala liyazdadu imanan ma'a imanihim agar bertambah iman mereka di samping mereka juga sudah punya iman sebelumnya. Orang misalnya sudah punya iman level 5. Kemudian ketika dia melakukan ketaatan, akhirnya imannya naik yang dia kerjakan. Di antara dalil bahasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang adalah hadis yang nanti dibawakan oleh penulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut iman itu memiliki 70 sekian cabang cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu beliau mengatakan wal haya usyubatun minal iman, rasa malu juga termasuk bagian dari cabang iman. Artinya ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa menjadi cabang iman. Berarti ketika kita melakukan amal itu dengan sempurna, maka cabang itu ada. Berarti iman kita semakin tapi ketika amal itu tidak kita miliki, maka ada beberapa cabang yang tidak lengkap di situ. Tapi imannya ada nggak? Tetap ada. Imannya tetap ada. Selama dia tidak melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan iman sama sekali, maka ahlu sunnah mengatakan dia mukmin meskipun imannya masih kurang. Baru saja Anda menyimak Baru saja anda drama singkat Radio Muskat.